بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بعلمنا وزدنا علما وعملا kaum muslimin wal muslimat hadirin wa hadirat wafaqallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardahu Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan karunia kepada kita semuanya pada saat ini dengan nikmah sehat, rasa aman, rasa tentram, rezeki yang berlimpah dan seterusnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan pertama sama-sama telah kita dengar bagaimana pemaparan Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Abu Zubair Hafidhullah Ta'ala tentang keutamaan negeri Syam Dan pada kesempatan sesi yang kedua ini Kita akan berbicara tentang kondisi dan keadaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Terus terang, perjuangan rakyat Suria masih panjang. Ini sudah masuk tahun kelima ya. Sudah masuk tahun kelima. Dan penderitaan dan segala kezaliman yang sampai saat ini terus berlangsung ini bukan hanya berlangsung empat tahun atau lima tahun ini ya sudah bertahun-tahun sejak tahun 1946 ketika Suria merdeka sebelumnya dijajah oleh Perancis sebelum pergi dari Suriah negara penjajah Perancis telah menyerahkan tumbuk kuasanya kepada komunitas yang mereka adalah minoritas bukan mayoritas yaitu minoritas Syiah Nusairi dan mereka tidak menyebut dengan Nusairi, tapi menyebut dengan apa? Al-Alawi. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengelabui kaum muslimin. Karena sepengetahuan kita yang disebut dengan Alawi adalah apa? Keturunan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sehingga ketika disebut bahwa komunitas ini adalah Alawi, mereka mengira bahwa mereka adalah di antara keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya ini adalah zuran bakadiban ya zuhur dan kadib, kedusaan dan pemalsuan sejarah. Dan penderitaan kaum muslim di sana itu sudah tidak hanya sampai di situ saja, sebelumnya juga kejahatan Syiah Nusairiyah ini luar biasa sekali ya dalam sejarah kaum muslimin ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Timur Leng sekitar tahun 700-an dengan pasukan Tartarnya dan seterusnya membumi hanguskan Baghdad dan kota-kota sekitarnya. Ratusan ribu pada saat itu, bahkan disebut alaf-alaf nismah. Satu juta. Satu juta penduduk Baghdad dibantai oleh Nusairi ini ya. Kemudian kalau pada zaman sekarang sekitar tahun 1980, kemudian 82, kemudian 85. Sebuah, sebuah kota yang disebut dengan kota Hama yang sekarang sedang ramai-ramainya pertempuran di sana ya. Ini terjadi pembantaian yang luar biasa yang dilakukan oleh bapaknya Bashar Asad ini, Hafiz Asad. Sampai pada saat itu terbunuh sekitar 40 ribu orang. Jadi kota Hama dikepung dari segala penjuru, arah angin. Kemudian setelah itu selama dua hari dihujani dengan berbagai macam bom. Sampai kemudian terbunuh sekitar 40 ribu orang. Kemudian juga kekejaman Usairi terhadap saudara-saudara di Libanon, di Torablis tahun 1980. Ya, kota Trablus ini kota Ahlus sunnah yang ada di Lebanon. Demikian juga yang dilakukan oleh mereka. Dikepung, kemudian sudah itu dihujani dengan berbagai macam senjata berat sampai disebutkan pada saat itu sekitar miliun kontifah Bom dijatuhkan ke kota Trablus ini. Sampai disifati disebutkan kondisi kota Trablus ini kalau pada waktu siang, siang tidak tampak kecuali asap. Kalau ada waktu malam tidak tampak kecuali apa? Api. Satu juta, bukan seribu, bukan seratus, satu juta kotifah dijatuhkan ke kota ahlu sunnah ini. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan penduduk penduduknya. Kalau kemudian mereka, mereka melakukan terhadap penduduk negeri Syam seperti hari ini, maka bukan satu hal yang aneh karena mereka terkenal sangat kejam sekali terhadap ahlu sunnah yang ada baik di Suriah sendiri ataupun di tempat-tempat yang yang lainnya. Seperti itu yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala hidup sekitar tahun 600 700 tahun ya Hijriah. Ya, adapun Nusairi itu sudah muncul sekitar tahun 300 Hijriah yang digagas oleh seorang yang bernama Muhammad Ibn Nusair An-Numairi sekitar tahun 300-an. Jadi kekejaman Nusairi sudah dirasakan hatta sejak pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita baca di Majmu' Al-Fatawa ini. Dalam Majmu' Al-Fatawa mujallad 35 Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Haulail qaumu al-musammuna bin Nusairiyah hum wasail asnafil qaramita al-batin akfar min al-yahud wan nasara, bal wa akfar min katsir min al-musyrikin, wa dararuhum ala ummati Muhammad aqdam min darar kuffar muharibin." Bahwa mereka itu kaum yang disebut dengan apa? Nusairiyah dan yang selain dari mereka, qaramitah batinnya lebih kufur dibandingkan orang Yahudi dan Nasara. Ya bahkan lebih kufur daripada sebagian besar orang-orang musyrik. Wa dararuhum dan bahayanya mereka ini darar mereka terhadap umat Muhammad a'dham min daril kufar al-muharibin. Lebih berbahaya dibandingkan dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menceritakan tentang nusir pada tahun sekitar 600-an. Bahkan nah, Syekhul Islam taala mengatakan wala raiba anna jihad haula'i wa iqamatul hudud alaihim min a'dhami ta'at wa akbar wajibat wa hum afdal min jihad man la yuqatil muslimina min musyrikin wa ahli kitab katanya tapi ya tidak ragu tidak ragu lagi bahwa jihad memerangi mereka dan menegakkan hudud atas mereka A'dhamu ta'at. Ketaatan yang paling a'dham. Ketaatan yang paling besar. Wa akbar wajibat, kewajiban yang sangat besar, yang paling besar. Wa hum afdalu min jihad man yuqatil muslimin dan mereka jihad melawan mereka ini lebih afdol dibandingkan dengan jihad kufar yang mereka orang kafir tidak menyerang kaum muslimin. Oleh sebab itu, pada akhir kalimat beliau, wa ala kulli muslimin ayyakuma fi dzalika bihasbi ma yaqdir alaihi min wajib. Maka wajib bagi setiap muslim, setiap muslim boleh katakan ayakuma untuk menegakkan perkara ini baik jihad atau menegakkan hudud terhadap mereka sesuai dengan kemampuannya. Karena terus terang kalau kita berbicara tentang Nusairi, kita bukan bicara tentang salah satu di antara madhab yang ada dalam agama Islam kita ini. Nusairi termasuk di antara kelompok Syiah yang paling ekstrim. Bahkan Syiah yang lainnya mengkafirkan Syiah Nusairi ini. Karena sangat ekstrim sekali. Salah satu di antara keyakinannya yang berkaitan dengan masalah uluhiyah. bahwasanya yang namanya Ali ada ilah mereka. Ali ada ilah mereka. Dan Ali yang menciptakan Muhammad. Dan Muhammad yang menciptakan Salman Al-Farisi, al megdad Abu Dhar Al-Ghifari dan seterusnya. Bahkan kalau orang-orang Syiah lainnya melaknat yang namanya Abdullah bin Muljam yang bunuh Ali bin Abi Thalib, kalau orang-orang Syiah Nusairi mengagung-agungkannya, menyanjungnya. Kalau Syiah yang lainnya melaknatinya. Ada Syekh Al-Syari mengagungkannya. Kenapa? Karena Ibnu Muljam ini berhasil membebaskan sifat nasut yang ada pada diri Hali dan membawanya kepada sifat lahud. Membebaskan sifat manusia yang ada pada diri Hali dan kemudian membawanya ke sifat lahud. Ke sifat uluhiyah. Ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan masalah rukun-rukun Islam yang lainnya. Seperti sholat. Sholat mereka mulai dari awal waktunya pada waktu sholat duhur. Yang ma'ruf. Nah, dalam agama kita secara keseluruhan dipahami dari awal sampai akhir oleh kaum muslimin bahwa sholat duhur itu empat rakaat. Nah, kemudian sholat asar mungkin juga tapi menurut mereka sholat duhur itu adalah lima rakaat. Nah, kemudian sholat asarnya empat rakaat, sholat maghribnya delapan rakaat, sholat isatnya empat rakaat dan sholat subuhnya dua rakaat. Tapi bedanya mereka tidak mengenal yang namanya toharah, Berwuduk ketika hendak mengerjakan sholat tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya dan tidak ada sholat berjamaah dan tidak ada sholat di masjid. Jadi kalau kampung-kampung Nusairi yang ada di Suria sana tidak akan pernah kita dengar suara dan dan juga tidak akan pernah kita dapatkan masjid di dalam kampung tersebut. Ini dalam satu sisi. Sehingga kalau kemudian kita mendengar atau melihat di YouTube ya, biasanya untuk mengetes kamu orang sunni atau orang nusairi ditanya tentang apa? Tentang banyaknya rokaat sholat. Jawabannya mesti macam-macam. Sholat subuh berapa rokaat? Ada yang mengatakan tiga, ada yang mengatakan lima. Sholat duhur berapa rokaat? Enggak pernah ada di antara mereka menjawab dengan jawaban yang tepat. Karena hakikatnya mereka tidak pernah sholat, sholatnya pun seperti itu. Antum nah, kalau lihat di YouTube ketika ada apa namanya seperti sopir begitu yang bawa barang-barang sopir truk besar itu ya kemudian ditangkap kemudian setelah itu ditanya kamu orang Sunni atau Nusairi mereka mengatakan Sunni tanya langsung sholat subuh berapa rakaat tiga rakaat katanya dengan bangganya mengatakan tiga rakaat oh langsung oh iya tiga rakaat ya ya tidak ada toharoh adapun zakat itu sama dengan syiah yang lainnya yaitu apa? Al-khumus. Eh, 20% dari harta para pengikut nusairi ini ya Sebagaimana Syiah yang lainnya. Diambil bukan diserahkan untuk masalah kaum muslimin, tapi diserahkan kepada tokoh-tokoh mereka. Kalau orang-orang Syiah diserahkan kepada imam-imam mereka ya. Sampai Imam Mahdi pun punya rekening ya. ya Imam Mahdi punya rekening Kemudian dari situ humusnya diserahkan kepada mereka nggak tahu sampainya kemana ya. Adapun puasa, puasa satu bulan. Tapi apa yang dimaksud dengan puasa? Yang dimaksud puasa oleh mereka adalah apa? Tidak mendekati istri-istri mereka selama satu bulan. Makan minum terserah. Sehingga teman-teman di sana cerita kalau tinggal di daerahnya Anusairi itu tidak ada bau puasa pada waktu rumah itu nggak ada. Karena tidak ada bedanya dengan hari yang lain. Makan, minum semuanya mereka lakukan. Karena menurut mereka bahwasanya puasa itu hanya apa? Menghindari kumpul dengan istri. Adapun haji menurut keyakinan orang Rasyid Anusari al-ibadatul authan. Haji tawaf di Ka'bah itu dikatakan menyembah berhala. Ini keyakinan orang-orang Nusairi. Oleh sebab itu dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah lebih akfar lebih kufur dari siapa? Dari orang Yahudi, Yahudi lebih kufur daripada orang Nasara bahkan lebih kufur dari sebagian besar orang-orang musyrik. Dan mereka itu minoritas ya, wah. Minoritas 80% atau bahkan 85% kaum muslim di Suriah itu Sunni. 15% yang lainnya dibagi antara Nasara dengan apa? Dengan Nusairi. Nasaranya mungkin sampai 5 persen. Adapun Nusairinya mungkin sekitar 10 persen. Kalau menurut cacah penduduk tahun 2011 di Suria, jumlah penduduk Suria itu sekitar 23 juta. Jadi mereka itu hanya 2,3 juta saja jumlah penduduknya. Tapi bagaimana bisa menguasai dan menindas kaum muslimin lebih daripada 50 tahun. Mereka minoritas, orang Syiah minoritas tapi bisa menguasai kaum Sunni di sana selama lebih lebih dari 50 tahun. Dan juga apa yang terjadi di Irak? Di Irak itu apa? Mereka minoritas. Tapi sekarang mereka menguasai Irak. Di Yaman mereka juga minoritas sekitar 15 tahun yang lalu Syekh Mukbil rahimahullahu taala itu masih khutbah di Jami Al Hadi di kota Sa'dah. Ya, sekitar tahun 2000-an ya. 2000 ke bawah itu Syekh Mukbil rahimahullahu taala masih berkhutbah di jami, di Jami Al Hadi dan Sa'dah adalah markasnya orang Syiah. dan kaum muslimin di sana masih bisa beraktivitas di hadapan mereka dan seterusnya. Ya. Tapi ketika perkembangan Syiah akhirnya berubah menjadi perkembangan yang sangat pesat sedikit demi sedikit akhirnya mereka bisa menguasai kota-kota yang ada di Yaman sampai kemudian berhasil menguasai ibu kota Sana'a, kemudian Aden dan seterusnya. Dan waktunya nggak lama. 15 tahun. Yang sebelumnya minoritas akhirnya berkuasa. Di Irak juga seperti itu dan hampir terjadi di Bahrain. Maka kita jangan sampai lalai dalam masalah ini jangan berpikir ah mereka masih sedikit kok. Ya, seperti apa yang terjadi di Indonesia, mereka masih sedikit kok. Kemudian akhirnya kita melalaikan sisi dakwah untuk mendung perkembangan Syiah yang ada di negara kita ini. Jangan. Jangan sampai kita lalai. Mereka bergerak terus siang dan malam. Membuka-buka apa membuka sekolah-sekolah gratis, sekolah-sekolah murah. Pondok pesantren di mana-mana, rumah anak yatim, rumah yatim dan duafa. Saya lihat sudah ada di sekitar Bekasi ya. Ya. Itu tujuannya untuk apa? dengan dana yang luar biasa besarnya seperti itu. Jadi kalau kemudian kita lihat di Suriah, ya, ya memang ini jadi pelajaran bagi kita ya, pelajaran bagi kita ya. Awal mulanya terjadi apa yang terjadi di Suriah adalah ketika apa? Saya sudah sering ceritakan kepada teman-teman semuanya adalah ketika anak-anak kecil menulis di dinding salah satu kota di Suriah kota Daraa kalimat Ya doktor, al-an ja'a dauruka. Ya doktor, al-an ja'a dauruka. Ketika terjadi banyak sekali revolusi di negeri-negeri Arab pada saat itu ya, Timur Tengah, di Mesir, di Tunis, dan tempat yang lainnya, ya menjatuhkan apa? pemimpin mereka di Libya, maka juga berimbas ke Suriah. Ketika muncul tulisan itu di kota Tera, akhirnya apa? Aparat keamanan mencari-cari siapa yang menulis ini. Ternyata yang menulis adalah anak-anak. Ya, anak-anak, akhirnya anak-anak tersebut ditangkap, kemudian disiksa sampai setengah mati. Ya, sampai kemudian dibunuh, dilukai, kemudian sudah itu di atas lukanya dikasih dengan apa? Saya yang membakar tubuh mereka. Kalau tidak salah sebelas orang anak. Kemudian akhirnya terbunuh. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya kaum muslimin yang selama ini terus menderita dengan kekejaman orang Syiah, akhirnya demo dan kemudian terjadi pemberontakan. Ini kenyataannya tidak bisa dipungkiri. Ya. Ini bisa kita ambil hikmah dari ya, akhwah. Ya. Bagaimanapun kezaliman yang dilakukan oleh pihak penguasa terhadap rakyatnya harus disikapi dengan penuh hati-hati. Jangan sampai kemudian dorornya melebihi dari masalah yang dikehendaki. Sekarang kurbannya begitu luar biasa banyaknya. 370 ribu orang. Ini menurut penilaian dari Badan Hak Asasi Kemanusiaan PBB. Lebih daripada 4 juta orang harus meninggalkan rumah-rumah mereka. Hampir 80% kota-kota di Suriah hancur berantakan ribuan masjid hancur, rumah-rumah hancur, berapa banyak anak yatim, berapa banyak janda. Ya, kalau kita hendak menyantuni anak yatim saja, ya, seperti apa yang kita lakukan di Idlib, kita lakukan di Halep. Tinggal minta jumlahnya berapa, mau berapa banyak, Ustaz. Yang terkumpul pada kami nama-namanya di Idlib aja lebih dari 40 ribu orang anak yatim. Kalau kita kasih satu anak yatim itu 50 dolar, kalikannya seribu berapa sudah? Sudah 40 ribu dolar. Kalau sekarang yang sekitar 600 sampai 700 juta itu baru seribunya, baru satu kotanya. Belum dihalup di kota yang lebih besar lagi, belum di daerah-daerah selatan. Nah, di apa Dersur, di Hasaka, di Latakia, di Turtus, nah, dan banyak tempat-tempat yang lainnya. Luar biasa banyaknya. Anak-anak yatim dan para janda ini. Penderitaan yang luar biasa. Dibandingkan dengan harapan mereka, mereka pengen bebas dari penderitaan yang selama ini mungkin mereka alami ya. Pukulan hartanya diambil, kehormatan mereka kadang-kadang ditindas dan seterusnya. Ini doror yang tidak bisa diukur dengan apapun. Nyawa seorang muslim. La fiha ahwanu indallahi min dhammil muslim. Dunia dan seisinya hancur. Di sisi Allah SWT itu lebih ringan dibandingkan dengan apa? Ditumpahkannya darah seorang muslim. Ini dunia semuanya hancur. Itu tidak ada artinya. Di sisi Allah SWT dibandingkan dengan apa? Darah seorang muslim ditumpahkan tanpa hak. Sekarang berapa banyak darah kaum muslim yang tumpah di negeri Syam? Kalau kemudian ada yang mengatakan, lah penguasanya kafir Ustaz. Dihukumnya sebagai orang murtad. Dan seterusnya. Bagaimana Ustaz? Sekarang kita lihat kita timbang masalah dan madarahnya. Kalau kemudian harus memberontak kepada pemerintah. Kalau kemudian dihitung sampai seperti ini penderitaan dan korbannya, tentu kita akan berpikir seribu kali, bukan satu juta kali mungkin. Darah kaum, darah kaum muslim dan kehormatannya lebih kita dahulukan. Lebih harus kita jaga. Dan berapa banyak wanita sekarang ada di penjara-penjara Nusairi. Dijadikan sebagai pelampiasan hawa nafsu syahwat mereka. Mulai dari mereka masuk penjara. Kemudian setelah itu akhirnya diperkosa oleh mereka jadi hamil. Kemudian setelah itu lahir dari hasil perkosaan tersebut. Kemudian setelah itu diperkosa lagi, kemudian hamil lagi, lahir lagi seperti itu. Dan mereka tetap ada di penjara. Banyak lagi wanita-wanita Suriah yang di penjara eh, dan sampai sekarang masih di tangan orang-orang Nusairi, tentara-tentara Nusairi tersebut. Tentu akal kita yang sehat berpikir, wah luar biasa berita saudara kita di sana. Kalau dibandingkan hanya mengendaki kebebasan beragama. Tidak, kita tidak akan pernah melakukan seperti ini. Ini jadi pelajaran bagi kita di negara kita di Indonesia. Walaupun pemimpinnya kafir, kan tidak mau istitwaah. Wal kudrah itu salah satu salah satu syarat utama yang disyaratkan oleh para ulama untuk kemudian tidak menjatuhkan dan menggulingkan pemerintah yang zalim tersebut walaupun pemerintahnya adalah pemerintah yang kafir. Kalau seperti itu bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di Eropa? Apa mereka tidak didolimi? Sekarang kalau kemudian kita perhatikan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, pada saat itu yang berkuasa di sana siapa? Orang-orang Yahudi. Apakah kemudian langsung Rasul langsung menegakkan permusuhan dengan orang-orang Yahudi? Dan Rasulullah tahu tentang makarnya orang Yahudi dan jahatnya orang Yahudi. Tapi dengan begitu Nabi Alaihi Wasallam melakukan apa? Perjanjian damai dengan mereka sehingga keluarlah piagam Madinah. Sampai kemudian Allah SWT memberikan kekuatan kepada beliau. Mana awasyaukah. Sampai kemudian akhirnya mengusir orang Yahudi dari kota Madinah. Setelah beliau punya kekuatan. Imannya dan kekuatan fisiknya. Baru kemudian setelah itu mengelankan perang melawan mereka. Setelah ada kekuatan, setelah ada kudrah, setelah ada istitoah. Tidak asal-asalan saja. Sebagaimana yang beliau lakukan ketika mereka, beliau masih di kota Mekah, belum ada kekuatan. Belum ada kontrol. Sehingga Allah SWT tidak mewajibkan dan tidak merunkan kewajiban jihad pada waktu di kota Mekah. Karena belum punya kontrol. Itu yang harus dipikirkan oleh para pemuda yang hanya bermodalkan sedikit perkataan para ulama yang salah dalam penempatannya bermodalkan semangat, hamasah sia-sia belaka, tanpa kembali merujuk kepada ahlinya, akhirnya kejadiannya seperti itu akan kembali lagi berulang. Ikhwah, rasa aman dan tentram di negara kita harus kita betul-betul jaga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man asbah fi sirbihi aminan wa mu'afan fi jasadihi." وعنده قوت يومه فكأنما hazat lahu dunya adhafiriha Barang siapa yang merasa aman di rumahnya, sehat badannya, memiliki makanan pada hari itu, maka seakan-akan dunia dikehimpunkan untuknya dengan segala isinya. Rasa aman itu nikmat. Harus kita jaga, harus kita pelihara. Kalau kita lihat kondisi saudara kita yang ada di Suriah sekarang, masya Allah, luar biasa. Hari-hari kita dengar korban berjatuhan di mana-mana, terbunuh, luka-luka. Kalau kita hendak menyantuni atau membantu saudara kita yang terluka saja atau yang cacat saja, berapapun dana yang kita miliki, itu tidak akan pernah cukup. Berapa banyak Saudara-saudara kita yang kita bantu pada beberapa waktu yang lalu, yang cacat, yang luka-luka, ya berada di pinggiran kota Turki, di perbatasan Turki, semuanya berusaha dan menghubungi kita. Kapan datang ustadz? Kapan datang ustadz? Kita membutuhkan, membutuhkan bantuan ustadz. Sudah tidak ada lagi orang yang bantu kita. Sudah sedikit badan kemanusiaan, badan sosial yang bantu kita. Kita tidak berharap yang pertama kecuali kepada Allah SWT dan kepada bantuan dari kaum muslimin Indonesia. Kita membantu yang namanya kursi roda. Itu mungkin habis sekitar 600-an juta. Kenapa? Karena kita membantu kursi roda yang mereka bisa jalan sendiri ya. Tidak harus membutuhkan orang lain untuk mendorongnya. Jadi banyak sekali kaum muslim yang di sana itu terluka, cacat kedua kakinya, nggak bisa berjalan sama sekali. Kalau kemudian mereka kita belikan kursi roda yang dengan dorongan itu, maka mereka masih membutuhkan masih membutuhkan bantuan orang lain. Tapi kalau kemudian kita belikan yang dari listrik ya penggeraknya listrik ya. Sementara harganya sekitar 2.500 dolar ya. Kalau kita hitung sekarang sekitar hampir 13 juta ya. Ya. Kalau kita belikan 20 biji sudah 600 juta. Dan yang nunggu itu antri, Yang nunggu itu antri, gak tahu berapa ratus orang. Yang kita mampu belikan hanya untuk berapa? 20 orang. Ya. Belum lagi yang membutuhkan ini, membutuhkan itu dan seterusnya. Ini masih sebagian kecil saja. Kenapa rasa aman ini yang sudah tidak ada di antara mereka, sudah tercabut di tengah-tengah mereka. Akhirnya merasa takut, penderitaan, sakit, cacat, dan seterusnya. Terus menghimpit mereka setiap hari bertambah, bertambah, dan bertambah. Rumah sakit sebanyak itu yang dari kota Rehanli ya. Banyak sekali rumah sakit. Ada rumah sakit Saudi, ada rumah sakit Kuwait, ada rumah sakit Turki, ada rumah sakit Jerman, ada rumah sakit Belanda, atau berapa banyak rumah sakit yang ada. Itu setiap harinya penuh saja. Kalau kita duduk di perbatasan, hari wangi wang, kan, suara ambulan keluar masuk, suara ambulan keluar masuk, suara ambulan. Kita sudah beli berapa banyak ambulan? Bantuan dari kaum muslimin Indonesia untuk mereka. Itu gak ada artinya sama sekali. Berapa banyak ambulan yang kemudian apa hancur disikat oleh jajar tempur Nusairi. Tidak terhitung banyaknya. Ada saudara kita uh, yang membantu apa belikan ambulan beli dari tempatnya kemudian dibawa ke tempat tujuan di jalan sudah disikat hancur. Belum sampai bertugas. Ya, belum sampai bertugas karena apa? Ambulan ya, ini kalau di tempat-tempat yang lain di dunia itu nggak boleh diserang ya. Ini termasuk apa? Nah, perlengkapan perlengkapan apa? Kesehatan yang tidak boleh diserang, rumah sakit, kemudian apa namanya ambulan, eh, kemudian dokter itu tidak boleh diserang. Tapi bagi si Abu Sayyid ada bedanya dengan mereka. Semuanya disikat semuanya. Kalau saya tidak menampilkan video-videonya rumah sakitnya dihancurkan oleh Nusairi, kemudian apa namanya ambulannya dihancurkan oleh mereka. Banyak. Rumah sakit diledakkan. Yang terakhir ketika saya pergi tahun 2014, akhir tahun 2014 rumah sakit ya dihancurkan oleh siapa? Orang rumah sakit ini selamat dari ini tapi tidak selamat dari ISIS. Ya, rumah rumah sakitnya kebetulan di, di sampingnya ada bangunan yang tinggi, kemudian tengah-tengah rumah sakit. Nah, kemudian datanglah ISIS dengan bawa sayara mufakhakhah. Mobil yang dipenuhi dengan apa? Dengan bom. Kemudian taruh di samping rumah sakit tersebut. Kemudian selalu ditinggal. Dalam beberapa saat meledaklah bom mobil tersebut. Rumah sakit separuhnya hancur untuk bersama dengan pasien yang ada di dalamnya. Siapa yang melakukan? ISIS. Kalau ISIS jangan ditanya ya. Apa masjid ya? Kalau masjid di Suriah di depannya itu kasih anu ya, eh, kasih apa batu-batu besar begitu ya. Karena biasanya ISIS menyerangnya pada waktu apa jamaah keluar dari masjid pada waktu sholat Jumat atau pada sholat, sholat yang lainnya, begitu keluar langsung disikat oleh apa bom mobil. Akhirnya jamaah masjid itu apa? Meletakkan barikade di depan masjid batu-batu besar. Baik. Itu yang dilakukan oleh kaum muslim di sana. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Tahu apa yang dilakukan? Jadi mobilnya tidak diletakkan di depan, mobilnya taruh di belakang mimbar. Imamnya sedang khutbah, pentingnya khutbah tiba-tiba blier. Bagian depan masjid itu roboh menimpa khutibnya, dan jamaah yang ada di depannya. Ini ISIS ini ya. Tapi kadang-kadang kita dapatkan kaum muslimin masih bertaatuf, masih berlemah lembut dengan mereka dan mengatakan bahwa mereka adalah pejuang, mereka adalah orang yang berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin. Tapi hakikatnya mereka adalah musuh Islam dari awal mulai ketika munculnya pada zaman Nabi SAW akhir pada zaman beliau Dul Khaisarah ketika berkata kepada Nabi SAW ya Muhammad adil fa kalam takadil wahai Muhammad berbuat adil semuanya kau tidak berbuat adil nah, kemudian ketika muncul eh, pada khilafah Utsman bin Affan muncul Abdullah bin Sabah yang kemudian memprovokasi masa pada saat itu akhirnya kemudian apa membunuh Khalifah Utsman bin Affan kemudian ketika muncul sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini muncul antara Syiah dengan Khawarij. Munculnya selalu bersama sah. Nah, ketika muncul Syiah muncullah Khawarij. Ketika muncul Syiah yang hulu mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncullah bah Khawarij penentangnya. Dan terus seperti itu sampai pada hari ini. Mereka itu sama dalam satu sisi. Sama-sama mengkafirkan kaum muslimin dan kemudian menghalalkan da darahnya. Seperti itu yang terjadi di Suriah. Kaum muslimin harus berhadapan dengan Syiah Nusairi dan seluruh negara pendukungnya. Iranya, Iraknya, Lebanonnya, Afghanistannya. Sekarang kalau antum lihat dalam berita-berita pasukan Syiah Nusairi ketangkap di antara mereka orang datang mana? Datang dari Afghanistan. Syiah yang datang dari Afghanistan. Syiah datang dari Pakistan. Ya, kalau dari Iran sudah hadis wal sudah berapa banyak? Kemudian juga apa? Yang dari Irak. Ya, semuanya datang ke sana gara-gara apa? Gara-gara dibayar. Ya. Gara-gara di dibayar dengan duit sehingga kalau kemudian kita dapatkan sekarang ya alhamdulillah kemajuan perjuangan kaum muslim di Suriah banyak di antara mereka adalah orang yang sadiq Nah, orang-orang yang benar dalam perjuangan mereka. Bagaimana kalau sekarang kita tidak berbicara tentang apa yang terjadi di awal munculnya peristiwa di Suriah, tapi kita sekarang berbicara dengan apa yang ada di hadapan kita. Suatu saat pada kudur di Malang, kita bertanya kepada Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Hafizallahu taala. Syekh, bagaimana apa yang terjadi di Suria? ini termasuk bentuk pemberontakan atau bagaimana? Kita tanya kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau mengatakan, sudah masalah ini jangan dibicarakan. Karena sudah terjadi. Yang sekarang kita lakukan bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang di Suria yang sedang dalam keadaan berita. Itu yang paling penting. Bagaimana kaum muslim bicara dihajar, dibunuh dengan cara yang paling keji dan bengis, dengan pisau, dengan sakakin, dengan kuus, dengan kapak. Disembelih dengan cara yang sangat keji ya. Ini contohkan aja ya kok ya. Jadi membunuh kamu misalnya muslim di sana tidak perlu dengan peluru ya. Ini semuanya korbannya adalah anak-anak dan digorok ya. Apa kesalahan anak Anda coba? Lihat lehernya nih, perhatikannya nanti. Ini bom yang digunakan oleh orang Rusia ya untuk menghancurkan dan membantai kaum muslimin ya. Ini perhatikan ya bentuknya seperti ini. Ini yang katanya mereka menyerang ISIS ya. Ini ISISnya ya. ISISnya ini ya. Lihat nih ISISnya ini. Katanya mereka hendak apa? Menyerang ISIS ya. Kalau tidak saya tampilkan terlalu banyak ya. Nanti kita hanya bersedih saja yang bisa kita lakukan ya. Ya. Jelas korbannya sudah banyak dan setiap hari terus meningkat korban ter, baik korban meninggal atau luka-luka atau cacat yang kita sebagai sama muslim punya kewajiban untuk menolong mereka untuk membantu mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Matal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sal jasad al-wahid idza istaqam min 'udun dada'a sa'il jasad bil huma wa sahr." Pemahaman orang yang beriman dalam kasih yang di antara mereka bahu-bahu di antara mereka sebagaimana satu tubuh. Apabila salah satu di antara anggota tubuh tersebut sakit, maka seluruh tubuh akan merasa sakit dan tidak bisa tidur. Itulah konsekuensi dari keimanan kita. Apa yang dirasakan, apa yang derita saudara kita di sana juga harus kita sama-sama rasakan di sini. Dan kewajiban kita adalah membantu dengan apa yang mampu kita lakukan. Wa in istansarakum fid din fa alaikumun nasru. Kalau mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama, Fa'alaikumun nasru Wajib bagi kalian untuk apa? Menolong Dalam bentuk apapun Semuanya tahu mereka dalam keadaan berita Dalam keadaan tertindas Dalam keadaan susah Ya Sebentar lagi mereka harus menghadapi musim dingin Antum tahu nggak kondisi mereka kalau musim dingin? Nah, tahu. Ini kondisi mereka kalau pada waktu musim dingin. Ini rumah saja kalau datang salju musim dingin itu tidak bisa menahan dinginnya salju ya. Bagaimana kalau tinggal di tenda-tenda seperti ini? Tanpa air, tanpa keharuba. La kaharuba. la Eh. Oleh sebab itu program yang kita akan lakukan di Suria adalah apa? Dengan mengadakan baju dan selimut untuk musim dingin ya. Ini salah satu yang tidak kita lakukan di sana ya. Ini kalau musim panas ya. Nanti kalau musim dingin semuanya salju ini ya. Ya, kita berharap dari kaum muslimin semuanya untuk bisa saling ta'awun. Misi kita adalah misi kemanusiaan. Bukan misi perang, bukan misi jihad. Jadi kalau kemudian ada di antara ikhwah relawan pengen ikut dengan kita, saat saya ingin jihad di sana. Kita katakan tidak boleh. Misi kita adalah misi kemanusiaan dan jihad sebagaimana dikatakan oleh para ulama dan menurut manhaj kita yang mulia harus bersama dengan al-amir waliul amri Walaupun bagi kaum muslimin yang ada di Suriah jihad mereka adalah jihad fardhu ain. Karena termasuk di antara jihad jihad dafa. Ya, jihad defensif membela diri bagi mereka fardhu ain. Tapi bagi kita yang datang dari luar itu jihadnya bukan jihad dafa tapi jihad ofensif. Maka harus seizin siapa? walul amr. Harus izin dengan orang tua kita. Apabila walul amr, kita pemerintah kita memberikan izin kalau ingin pergi jihad, fadhal sana pergi jihad. Orang tua kita mengizinkan, ya terserah. Bergabung dengan kelompok-kelompok yang apa? Berjalan di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau kemudian pemerintah kita melarang kita ke sana tujuan untuk berjihad, tapi hanya boleh membantu kaum muslimin yang di sana dalam muka apa membela apa kehormatan dan dalam muka apa namanya misi kemanusiaan dan penyaluran dana ke sana maka tafadhol. Nah, ini tujuan kita di sana. Jadi jangan berpikir nanti wah Abu Sa'ad mengirimkan misi perang ini. Ini misi kemanusiaan. Ya, ingat ya, wah ya, misi kemanusiaan. Ini harus dipahami oleh dan teman-teman di sana juga mengatakan kepada saya banyak sekali berkali-kali. Katanya Ustaz kita nggak butuh mukotil katanya. Kita nggak butuh orang. Personil kita sudah banyak. Yang kita butuhkan adalah bantuan kalian untuk saudara-saudara kita yang ada di sini yang menderita di kamp-kamp penghema, apa pengungsi dan seterusnya dan masyarakat yang membantu mereka dalam jihad mereka. Itu yang kita bantu. Orang-orang yang cacat, orang-orang yang menderita dan seterusnya itu yang kita bantu. Ya, oleh sebab itu harus pahami, paham misi kita adalah misi kemanusiaan sebagaimana kita lakukan di tempat-tempat yang lah, lainnya. Saya kira untuk sementara kita cukupkan sekian saja. Saya kembalikan kepada bawa acara.